tidak akan bisa memeluk bulan. Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri ke-13 ini, didukung oleh para pemain, Megis Paliama sebagai wali kadep, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Hari Laksono sebagai Rakeh Pemintihan, Susi sebagai Mesin, Anas Sambayon sebagai Raga Runting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ayu Wandira terbangun dia baru saja bermimpi bertemu dengan ibunya, dan dia menjerit di dalam mimpinya. Tiba-tiba Tira merasa sangat kesepian. Pada saat itulah wali kadep datang menghampirinya. Loh, kok masih belum tidur juga, Nduk? Saya sudah tidur sebentar, Bapak Wali Kadep. Saya terbangun. Saya mimpi. Mimpi? Mimpi apa? Saya mimpi bertemu dengan ibu saya dengan Ibu Mesir. Ah, mudah-mudahan saja mimpi itu nanti akan menjadi kenyataan, Duk. Mudah-mudahan kau akan benar-benar bertemu dengan ibumu. Ah, sekarang lebih baik kau tidur lagi. Ini, ini aku bawakan selimut untukmu. Udaranya sangat dingin ya. Uh, iya, Kadang-kadang angin bertiup kencang sekali. Ah, kalau begitu, tidur di belakang saja. Ayo, ikut aku, Lu. Ayo tidur di belakang sana. Di sana tidak terlalu dingin. Ah, tidak usah, Bapak Wali Kadep. Di sini saja. Ah. Ada apa, Lu? Sudahlah, tidurlah. Kalau nanti Nyai Paricara datang, kau akan kubangunkan. Sekarang tidur, Landu. Ah, baiklah, bawa wali kadang. Kira kembali membaringkan tubuhnya di atas balai bambu. Tangan kanannya menarik selimut yang diberikan Bapak Wali Kadam. Angin meniup kencang menerpa dahan-dahan pohon. Ayuwan tidak memandang ke atas, ke langit yang penuh taburan cahaya bintang. Angin laut yang terus-menerus bertiup membuat matanya kembali menjadi berat. Dan akhirnya, Ayuwan Dira tidur dengan pulas. Sementara itu, Mesin sedang dalam perjalanan menuju desa Pasuruhan 1. Setelah meninggalkan perbatasan desa Pasuruhan 2, Rakeh Pamintihan memutar arah kudanya. Kereta kuda berderak-derak menikung kaki bukit. Dan tak lama kemudian, kereta itu pun mulai memasuki perbatasan desa Pasuruhan 1. Rakeh Pamintihan menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Kuda itu melonjak-lonjak ke udara. <laughs> <laughs> Oh, ada apa, Nyai? Berhenti sebentar, Bapak Rake. Hati saya kembali berdebar-debar. Aneh sekali. Tidak biasanya saya seperti ini, Bapak Rake. Saya kira saya akan mengalami sesuatu. Wah, yang penting bukan sesuatu yang menyusahkan. Mudah-mudahan saja, Bapak Rake. Iya, iya. Tapi Tiba-tiba saya teringat Aiwan Dira, hmm? anak saya. Ah, sudahlah Nyai. Kalau memang Sang Hyang Widi mengizinkan Nyai bertemu Aiwan Dira, dan kalau saatnya sudah tiba, pertemuan itu pasti terjadi, Nyai. Saya hanya merasa sangat sedih, Bapak Raka. Kadangkala hati saya menjadi hancur berkeping-keping. Saya sedih setiap kali ingat anak saya. Kadangkala saya merasa putus asa. Orang-orang yang saya cintai semuanya pergi. Satu persatu mereka meninggalkan saya. Sekarang ini harapan saya tinggal Ayu Wandira. Oh, mungkin sekarang putrimu sudah menjadi gadis remaja, Nyai. Iya, benar Bapak Rake. Kalau misalnya sekarang ini saya dapat berjumpa dengannya, saya tidak akan bisa mengenalinya lagi. Dulu dia saya tinggalkan masih bayi merah. Waktu itu kami masih tinggal di lereng Gunung Arjuna. Saya terpaksa bertarung melawan Dewi Sambi dan orang-orangnya. Semenjak itu, saya tidak pernah melihat anak saya lagi. Ya, nasib manusia memang tidak bisa ditebak. Apa yang kita cintai, kita banggakan, kita pertahankan mati-matian. Bisa saja suatu ketika terlepas. Mereka pergi dan lenyap, bagikan dihembus angin kering. Ya, baiklah. Ayo kita jalan lagi, Bapak Rakeh. Oh, oh, Apakah Nyai sudah tenang kembali, Nyai? Saya akan berusaha mencapakan pikiran-pikiran yang tidak menentu. Saya akan berusaha membebaskan kegelisahan yang membelenggu diri hmm, saya. Hmm, iya, hmm, iya, iya. Baiklah. Ah, agaknya malam sudah larut. Ya, ya, ya. ya. Kereta berjalan di atas jalanan berbatu. Bunyi roda-rodanya memecah kesunyian malam. Ketika kereta itu sudah menikung jalanan, dari balik pohon randu yang besar muncul sesosok bayangan. Nini Raga Runting melangkah perlahan-lahan ke tepi jalan. Wajahnya yang keriput nampak sedih dan murung, tapi mulutnya berusaha untuk tersenyum. Aduh, syukurlah kalau tidak salah, wanita yang duduk di atas kereta itu tadi mesin. Iya, aku dapat mendengar dengan baik percakapan mereka. Mesin. Kalau begitu, bisa jadinya Nyai cara adalah mesin. Aduh, aduh. Kalau benar-benar begitu, Ayu akan benar-benar bertemu dengan ibunya. Oh, syukurlah. Terima kasih Sang Hyang Widiwasa. Terima kasih karena kau telah mengabulkan permohonanku. Terima kasih karena kau telah mempertemukan Ayu Wandira dengan ibu kandungnya. Nah, selamat tinggal Ayu. Mudah-mudahan kau bisa hidup bahagia di samping ibumu sendiri. Mudah-mudahan kau bisa hidup tenang dan menjadi seorang gadis yang lincah serta ceria. Oh, selamat tinggal, Bu. Maafkan, Nenek Raga Ragarunting. Nini Runting mengusap air mata yang mulai bercucuran di pipinya. Dan setelah itu dia bergegas melangkah pergi. Bayangannya segera lenyap di balik pohon-pohon. Wah, rupanya Wali Kadep sudah tidur, Nyai. Biar saja, Bapak Rakeh. Bapak Wali Kadep sudah seharian bekerja membantu kita. Mungkin dia merasa lelah. Uh, Nyai, Apakah perabotan ini diturunkan sekarang, Nyai? Kalau Bapak Rake sudah mengantuk, tinggalkan saja. Kita bisa membenahinya besok pagi. Oh, oh Nyai. Nyai. Oh. Nyai sudah kembali rupanya. Waduh, aku kira kau sudah tidur, Wali Kadep. <laughs> Tidak ku dengar ada orang berkata-kata. Aku kira kau sudah tidur di pondokmu. <laughs> ya, Semula aku memang mau pulang, Rakyat Pamintian. Oh. Tapi ya, ada seorang tamu. Tamu? Siapa dia itu? Ah, maaf, Nyai. Ada seorang gadis remaja mencarimu. Dia sudah ada di sini sejak tadi. Dia kusuruh tidur di balai bambu, di depan serambi. Seorang gadis remaja? Iya, Nyai. Ah, Apakah dia ingin berobat kepadaku, Bapak Wali Kadap? Hmm, tidak, Nyai. Uh, uh, uh, mungkin mungkin ada seorang sana familinya yang sakit barangkali. Wah, kasihan sekali dia menunggu terlalu lama, Nyai. Ah, bukan. Dia datang kemari tidak ada hubungannya dengan soal penyakit. Loh, dia hanya ingin bertemu dengan Nyai. Dia mengaku anak Nyai. Anakku? Ya. Ah. Di mana dia sekarang? Itu, dia tidur di balai bambu, di depan serambi, Nyai. Saya sudah menyuruhnya pindah ke belakang, tapi dia tidak mau. Di belakang kan tidak terlalu angin. Tapi karena dia tidak mau, ya sudah. Apakah dia datang sendiri? Iya, Nyai. Dia datang sendirian saja. Dia bahkan sempat membuat keributan. Beberapa orang warga desa mencurigainya dan mereka bermaksud menangkapnya dan membawanya ke balai desa. Untung saya segera datang. Saya lalu membawanya kemari, Nyai. Tapi, Nyai, gadis itu cantik. Wajahnya mirip dengan Nyai. Sungguh, Nyai, kalau tidak percaya, Nyai lihat saja sendiri. Mesin melangkah perlahan-lahan mendekati pondok. Dari jauh dia sudah dapat melihat ada seorang gadis terbaring di atas balai bambu. Cahaya pelita yang taram-temaram di dinding menerangi sebagian wajahnya. Rambutnya tergerai ke bawah, hampir menyentuh tanah. Mesin kemudian menyuruh wali kadep mengambil obor. Coba lihat, Nyai. Bukankah wajahnya mirip Nyai? Kulitnya juga putih. Putih dan halus. Gadis seperti ini banyak kita temui di pesisir pantai Jawa Timur, Bapak Wali Kadap. Iya, iya, betul, Nyai. <laughs> Biasanya mereka dan keluarganya berdagang di tepi pantai. Mereka, ya, memang kaum pendatang. Memang belum tentu gadis ini anak Nyai. Tapi siapa tahu, coba saja dibangunkan. Oh, jangan, jangan Bapak Wali Kadap. Kasihan, Nampaknya dia tidur pula sekali. Ah, lalu bagaimana? Apakah kita akan membiarkan dia tetap tidur di sini? Anginnya kadangkala bertiup kencang sekali, Nyai. Oh, benarkah dia Ayu Andira? Benarkah dia anakku? Oh, kasihan sekali gadis kecil ini. Dia tidur dengan pulas. Dia pasti seorang anak gadis yang kesepian. Bapak Wali Kadap? Ya, iya, Nyai. Apakah dia menyebutkan siapa namanya? Ah, namanya Ayu Wandira, Nyai. Mesin terkejut. Dia hampir saja menjerit. Tapi dia berusaha menahan perasaannya yang bergelora. Ayu Wandira. Mesin tiba-tiba menyambar obor dari tangan wali kadep, kemudian berusaha lebih mengamati wajah gadis yang terbaring di atas balai bambu. Ah, Ayu Wandira. Benarkah dia bernama Ayu Wandira, uh, Bapak Wali Kadep? Ya, begitulah pengakuannya, Nyai. Dia bernama Ayu Wandira. Ayu Wandira. Benarkah gadis ini Ayu Wandira, anakku? Kalau bukan, dari mana dia bisa memperoleh nama itu? Maaf Bapak Wali Kadap. Apakah dia mengatakan sesuatu yang lain? Hmm, anu Nyai, dia berkata begini. Namaku Ayu Wandira. Aku mau mencari ibuku. Kemudian saya bertanya padanya, "Mengapa kau mencari ibumu di Pasuruan satu? Dan mengapa kau bisa kehilangan ibumu?" Kemudian dia menjawab begini, Nyai. Entahlah, Bapak Wali Kadep. Aku berpisah dengan ibuku sejak masih kecil. Aku tidak pernah tahu siapa ibuku. Aku tidak pernah mengenalnya. Aku juga tidak tahu bagaimana wajahnya. Kata nenek Raga Runting, ibuku mempunyai wajah yang sangat cantik. Namanya Mesin. Lagi-lagi mesin tersentak bagaikan disengat ke tonggeng hutan. Tiba-tiba tubuhnya mengkikil, kakinya gemetaran, napasnya menjadi sesak. Ada sesuatu yang mengkecolak dan ingin menembus keluar dari rongga dadanya. Mesin tiba-tiba mengangkat tubuh gadis di depannya, kemudian menggendongnya ke dalam. dengan hati-hati membaringkan tubuh Ayuandira di atas balai. Dia masih belum bisa percaya bahwa gadis itu adalah anaknya. Anak kandung yang selama ini sangat dirindukannya. Mesin menyuruh wali kadep dan Ratih pemintihan keluar ruangan. Sementara itu dia duduk menunggu Ayuandira. Sebuah pelita kecil menerangi ruangan dengan cahaya samar-samar. Ketika Mesin bermaksud membetulkan letak selimut, Ayu Wandira bergerak-gerak. Di mana aku ini? Mengapa mengapa aku bisa pindah kemari? Aku yang memindahkanmu kemarin, Dok. Ayu Wandira menyeka matanya. Dia melihat sesosok bayangan duduk dengan tenang di hadapannya. Bayangan seorang wanita. Tiba-tiba Ayu Wandira bangkit, kemudian duduk. Oh, Kaukah ibuku? Kaukah mesin ibuku? Tenanglah. Jangan terburu nafsu. Duduk Lando. Nah, sekarang aku mau bertanya kepadamu. Kau ini sebenarnya siapa? Namaku Ayu Wandira. Ayu Wandira? Dari mana kau memperoleh nama itu? Dari Nenek Raga Runting. Kau kenal dengan Nenek Raga Runting? Bukankah dia seorang pendekar wanita yang sudah cukup lanjut usia? Ah, iya, dialah yang mengasuhku selama ini. Dia mengatakan padaku bahwa ibuku bernama Mesin dan ibuku sekarang menjadi seorang tabib yang terkenal. Dia tinggal di desa Pasuruan satu. Tenang, Lando. Sudah beberapa kali aku mengalami hal seperti ini. Ada seorang gadis kecil atau seorang bocah laki-laki yang menganggapku sebagai ibu mereka. Aku memang sangat menyayangi mereka. Aku menyayangi anak-anak kecil, gadis-gadis kecil. Apakah kau salah satu di antara mereka? Oh, jadi kau... Oh, kau tidak mau mengakui bahwa aku anakmu? Bukan begitu, Ndok. Tenanglah. Jangan gugup. Marilah kita selesaikan persoalan ini dengan tenang dan baik. Kalau memang benar kau anakku, mengapa aku harus menyangkalnya? Selama ini aku juga sangat merindukan kehadirannya. Anakku memang bernama Ayu Wandira. Oh, akulah Ayu Wandira. Akulah anakmu. Kau tidak bisa mengingkarinya, Ibu Mesin. Aku tidak perlu mengingkarinya, bukan? Sekalipun kau bukan anakku. Aku senang dan aku bahagia bisa menolongmu. Aku pun tidak keberatan menjadi ibu angkatnya. Aku hanya ingin bertemu dengan ibu kandungku. Aku hanya ingin bertemu dengan seorang wanita yang bernama Messi. Kalau kau bukan Messi, baiklah, aku akan segera pergi. Ah, ah tunggu, ayo, tunggu dulu, ayo. Ayo. Mesin terkejut sekali. Tiba-tiba gadis itu bangkit berdiri dan melangkah ke pintu ruangan. Dia nampak sangat kecewa, kecewa dan kesal. Aku ingin mendengar jawabanmu. Tunggu dulu, Ayo. Semuanya harus dibuktikan. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan terburu-buru. Tunggu dulu, Ayo. Aku belum berani mengatakan bahwa aku adalah ibumu. Sebab begini... Jadi, jadi kau tidak mau mengakui aku sebagai anak? Kau mau mengingkarinya? Bukan begitu, Ayo. Tenanglah. Marilah kita bicarakan baik-baik. Tidak. Kalau kau tidak mau mengakuiku sebagai anak, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Jangan pergi dulu, Ayu. Jangan pergi, dok, Tunggu dulu. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Kau bukan ibuku. Aku hanya ingin bertemu dengan mesin. Aku hanya ingin bertemu dengan ibuku. Kalau kau bukan mesin, lepaskan tanganku. Dan sekarang juga aku akan pergi. Lepaskan! Eh, lepaskan tanganku! Eh. Ada apa, Nyai? Ada apa ribut-ribut? Tidak ada apa-apa, Bapak Wali Kadep. Kami sedang membicarakan sesuatu. Maaf, Bapak Wali Kadep. Kami hanya ingin bicara berdua saja. Sudikah Bapak Wali Kadep meninggalkan kami? Oh, tentu, Nyai. Baiklah. Ya, saya kira ada apa. Sabarlah, Ayu. Sekarang dengarkanlah kata-kataku. Aku tidak tahu apakah aku ini ibumu ataukah bukan. Aku belum yakin bahwa kau adalah anakku. Mungkin saja ada dua atau tiga orang gadis yang bernama Aiwandira. Mungkin saja ada bocah laki-laki yang lain yang bernama Panji Ketawang. Dan mungkin saja ada seorang pendekar wanita yang lain yang bernama Nini Raga Runting. Semua itu bisa saja terjadi, bukan? Aku hanya ingin jawabanmu. Benarkah namamu dulu Mesin? Itu saja. Aku tidak ingin yang lain-lain lagi. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Benar. Akulah Mesin. Aku lahir ke bumi ini. Di sana, di seberang lautan yang jauh dengan nama Mesin. Aku datang ke Pulau Jawa ini beberapa tahun yang silam. Setelah mengalami berbagai macam pengalaman yang pahit, manis dan getir, akhirnya aku terdampar di desa Pasuruan Satu. Aku berkenalan dengan seorang tabib yang bernama Tabib Wong. Aku banyak belajar ilmu pengobatan dari beliau. Dan setelah menjadi tabib, kemudian aku menggantikan namaku dengan Nyai Paricara. Nah, nak, sekarang kau puas. Oh. Akulah Mesin. Oh, ibu. Kau adalah ibuku. Ibu. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kau sudah tenang kembali? Minumlah dulu. Minumlah. Supaya hatimu menjadi tenang kembali. Tapi, Bu... Mengapa... Mengapa sikapmu dingin seperti ini? Oh, benarkah kau ini ibuku? Oh, benarkah kau ini Mesin, ibu kandungku? Sabarlah, Ayu. Aku akan segera bercerita kepadamu. Tentu saja aku sangat bahagia dan sangat gembira. Kalau ternyata kau adalah Ayu Andira, anak kandungku. jadi, jadi kau masih belum yakin, Bu? Ada sebuah dongengan kecil, nak. Dengarlah baik-baik. Ayuandira, Aku melahirkan bocah itu di lereng Gunung Arjuna. Waktu itu pikiran dan hatiku sedang kalut. Suatu saat, ketika bayiku masih berusia belum genap 40 hari, aku telah melakukan suatu keteledoran. Waktu itu, Ayu badannya agak demam. Aku menjadi sangat bingung. Aku gugup sekali. Tiba-tiba aku ingat tentang ramuan daun-daunan. Kemudian aku mencari beberapa jenis daun di hutan yang terletak di lereng-lereng gunung. Kata nenek Raga Runting, jika seorang bayi badannya sedang demam, kita bisa membuat tapel Aku kemudian mengambil tiga lembar daun linggar suci. Daun itu kuhangatkan dengan api. Kemudian kuolesi minyak sedikit. Dan selanjutnya, daun itu kutempelkan pada perut bayiku. Setelah kutunggu beberapa saat lamanya, tiba-tiba dia menangis. Dia menangis jadi-jadinya. Aku menjadi sangat sangat gugup. Lalu kubuka pakaiannya. Tiga lembar daun kucopot satu persatu. Aku terkejut sekali. Ada sehelai daun yang rupanya telah membakar kulit perut bayiku. Kulit itu menjadi kosong dan bentuknya seperti sehelai daun. Aku sangat menyesal. Aku menangis sejadi-jadinya dan aku berusaha mengobati luka bakar itu. Beberapa hari kemudian, luka itu sembuh. Tapi bekasnya tidak dapat hilang. Nah, Ayu. Sekarang aku ingin melihat bagian perutmu. Kalau kau mempunyai noda hitam yang bentuknya seperti daun linggar suci, aku tidak akan ragu-ragu lagi. Nah, Ayu, bolehkah aku lihat bagian perutmu? tidak buru-buru membuka pakaiannya. Mesin mendekat, dan dia mengamati bagian perut gadis itu. Tiba-tiba Mesin menjerit. Dia melihat noda hitam di perut gadis itu yang bentuknya mirip dengan daun lingkar suci. Oh, ayu, ah, ayu anakku. Ah, Ayu anakku. Ibu. Ibu. Ibu. Mesin memeluk Ayu anak gadisnya sekencang-kencangnya. Mereka berpelukan sesaat lamanya, berpelukan erat sekali, seolah-olah mereka tak ingin dilepaskan lagi. Air mata Mesin bercucuran, demikian pula Aiwandira menangis terseduh-seduh dalam pelukan ibunya. Mereka menangis bagaikan dua orang anak kecil, tapi tangis itu penuh diwarnai keharuan, keharuan, kebahagiaan dan rasa syukur sayang Widi, terima kasih atas karunia Oh, terima kasih. Karena setelah sekian lama berpisah, akhirnya kau pertemukan kembali aku dengan putriku. Oh, sang pengatur nasib. Dengan apa ku ucapkan rasa terima kasihku ini? Aku sungguh-sungguh bahagia malam ini. Aku telah bertemu Ayu Andira, putriku satu-satunya. Ah, ah, Ayu, Ayu Andira, kau tidak akan kulepaskan lagi, nak. Ibu, maafkanlah ibumu. Maafkanlah nak Bukan karena ibu melupakanmu anakku Tapi semua ini karena keadaan Keadaanlah yang membuat kita terpisah Dan sekarang keadaanlah yang mempertemukan kita kembali Nah, begitulah Bagaimana Nyai? Sekarang kau percaya bukan? Apa kata saya? Kalau memang Sang Yang Widi mengizinkan, Nyai pasti akan bertemu lagi dengan putri Nyai. Sekarang benar kan? Uh, benar Bapak Wali Kadep. Aku bahagia sekali malam ini. Lihatlah, aku telah menemukan putriku yang hilang. Ah, <laughs> kami ikut merasa bahagia, Nyai. <laughs> Rumah ini sepertinya juga ikut merasa bahagia. Bapak Wali Kadep. Hmm. Ya. Kau benar. Ibuku ternyata memang seorang wanita yang sangat cantik dan lembut. Aku bangga sekali mempunyai ibu seperti dia. Aku juga bangga mempunyai putri seperti Ayu Wandira. Di samping cantik, lincah, dia juga mempunyai hati yang baik. Ya, mudah-mudahan saja Ayu mewarisi bakat-bakat yang baik yang dimiliki oleh Nyai Paricara. Nah, kami harus keluar dulu. Masih ada pekerjaan yang harus kami selesaikan untuk besok pagi. Ah, selamat, Nyai. Selamat, Ayu. <laughs> Mudah-mudahan Ayu Kerasan tinggal di Pasuruan satu. <laughs> Terima kasih Bapak Rakih dan Bapak Wali Kadep. Kami memang tidak ingin diganggu malam ini. Kami ingin menikmatinya bersama-sama. Bukankah demikian, Ayu? Ayu Wandira tersenyum manja. Setelah Wali Kadep dan Rakeh pemintihan keluar, Meisin mengajak Ayu Wandira bercakap-cakap tentang berbagai hal. Aku tidak menduga. Sama sekali aku tidak menduga bahwa aku mempunyai seorang gadis sebesar ini. Ah, Kau cantik, Ayu. Kau manis sekali. Kau merupakan perpaduan dua alam kehidupan yang berbeda. Ah, <laughs> ibu, uh, ibu, jangan terus-menerus memandangku begitu. Aku jadi malu. Aku tidak akan puas-puasnya memandangimu, Ayu. <laughs> Ah, sudah lama sekali aku kehilangan dirimu. Jika aku melihat wajahmu, Aku seperti melihat dua benua dijadikan satu. Aku seperti melihat dataran Mongolia bersatu dengan lembah di Pulau Jawa. Ah, aku seperti melihat langit Mongolia bersatu dengan mega-mega di Pulau Jawa, di lereng Gunung Arjuna. Aku bahagia sekali, dok. Oh, ah, Ayu juga bahagia, Bu. Ayu tidak pernah mengalami kebahagiaan seperti sekarang ini. Sekarang Ayu benar-benar mempunyai seorang ibu. Semula aku sudah sangat putus asa. Aku sudah semakin tua. Aku khawatir tidak akan bisa bertemu denganmu lagi, Ayu. Ah, ibu, ibu masih muda. Ibu masih cantik kok. Ibu belum terlalu tua. Baiklah. Sekarang mari kita tidur. Oh ya, di mana kita akan tidur malam ini, Ayu? <laughs> Di sini saja, Bu. Kita tidur berdua di sini. <laughs> Baiklah. Ayo kita berbaring. Ah. Aku ingin tidur sambil memelukmu, Ayu. Tapi, wah, selimutnya hanya satu. Bagaimana ini? <laughs> Tidak apa, Bu. Kita pakai saja berdua. Biasanya Ayu tidak pernah tidur dengan selimut. Ayu sudah terbiasa sekali dengan udara dingin. Ah, Kasihan kau, Ndok. Kau terpaksa menjadi seorang pengembara. Mungkin semua ini karena salahku. Ah, sudahlah, Bu. Kita harus bersenang-senang sekarang. Tak ada cerita tentang kesusahan lagi. Benar, Ayu. Tak ada cerita tentang kesusahan lagi. Nah, tidurlah, Ayu. membaringkan tubuhnya di atas balai. Maisin tidur di sebelahnya. Mereka berangkat tidur sambil bercakap-cakap lirih. Malam semakin larut, hati Maisin penuh bunga. Dan bunga itu terus berkembang, berkembang, dan semakin banyak hingga menutupi permukaan bukit. Maisin merasa sangat bahagia. Hatinya yang gersang tiba-tiba seperti dikuyur air pegunungan yang dingin. Dingin dan bahagia sejuk bagaikan bentangan langit biru yang mengerudungi dunia. Demikian pula Ayuandira. Malam itu mereka tidur dalam satu ranjang, satu selimut. Tak henti-hentinya Maisin memandangi wajah putrinya. Ayo, kau belum tidur bukan? Aku tahu, kau hanya memejamkan matamu. Tapi kau belum tidur. Ibu juga belum tidur. <laughs> Ibu tidak pernah merasa bahagia seperti malam ini, Dok. Ayu juga bahagia sekali. Ayu sudah lama merindukan saat-saat seperti ini. Kita tidak akan berpisah lagi. Hmm, apakah aku akan kerasan tinggal di Pasuruan satu, Bu? Kau boleh tidak kerasan tinggal di desa ini. Tapi kau tidak boleh jauh dari ibu Mona. Aku tidak ingin berpisah lagi denganmu. Ah, ah, Bu, Maaf, Bu. Aku harus menemuinya. Uh, uh, ada apa, Yu? Uh, eh, ada apa? Siapa yang harus kau temui? Oh, kasihan Nenek Raga Runting. Dia pasti masih duduk menunggu aku di bawah pohon itu. Kita harus membawanya kemari, Bu. Tunggu dulu. Sabar dulu, Ndok. Coba kau jelaskan apa yang telah terjadi dengan Nenek Raga Runting. Ayu Wandira kemudian menceritakan perihal Nini Raga Runting yang diduga masih menunggunya di bawah pohon randu di perbatasan desa Pasuruhan Satu. Tapi mungkinkah nenek Raga Runting masih di sana, Ayu? Jangan-jangan dia sudah pergi. Oh, tidak mungkin, Bu. Dia pasti menunggu aku. Dia sudah berjanji mau menunggu di bawah pohon. Ayo, Bu. Ayo, kita bawa nenek Raga Runting kemari. Kasihan dia. Dia pasti cemas menunggu kedatangan Ayu. Baiklah. Aneh sekali Nini Raga Runting. Mengapa dia tidak ikut bersamamu kemari? Mengapa dia malah menunggu di perbatasan Pasuruan satu? Uh, entahlah Bu. Nenek Raga Runting orangnya memang aneh. Dia sepertinya ingin menjauhi pergaulan hidup dengan manusia lain. Dia seorang wanita pendekar yang berwatak aneh. Tapi dia baik, Bu. Tentu saja, Ayo. Kalau dia tidak baik, dia tidak akan mengasuhmu, merawatmu dengan sabar dan setia. Tentu saja Nenek Raga Runting orangnya baik. Nah, Ayu, kalau kau ingin menyebut Nenek Raga Runting, tunggulah sebentar ya. Ibu akan berpakaian dulu. Kau tunggu di sini saja. Isin masuk ke ruangan biliknya. Tak lama kemudian dia sudah keluar dan mengganti pakaiannya. Ayu Wandira berjalan mengiringi ibunya keluar pondok. Dan selanjutnya mereka menyeberangi halaman. Mesin naik ke atas kereta kuda. Ayu duduk di sebelahnya. Mudah-mudahan saja Nenek Raga Runting masih di sana. Dia pasti masih di sana, Bu. Dia sudah berjanji. Dia tidak akan pergi sebelum Ayu datang. Ayo cepat, Bu. Kasihan Nenek Raga Runting. <laughs> Thank you. Kereta berderak-derak menembus kegelapan malam. Kereta berjalan di atas jalanan berbatu menuju ke arah perbatasan desa Pasuruhan Satu. Mesin menarik tali kekang kudanya ketika mereka sudah tiba di tikungan bukit kecil. Di mana Nenek Raga Runting menunggu, Ayu? Hmm. Ini sudah masuk perbatasan desa Pasuruhan Satu. Uh, uh, uh, di mana ya? Ayu agak lupa, Bu. Uh, di sana, Bu. Di bawah pohon yang besar dan rindang itu. Tenanglah, Ayu. Ayo kita lihat ke sana. Di bawah pohon besar ini maksudmu? Mm, uh, tadi dia duduk di sini, Bu. Huh, bukankah ini pohon randu? Iya, ini pohon randu. Tapi kok tidak ada? Uh, ayo turun sebentar, Bu. Kita cari dia. Mungkin dia berjalan-jalan di sekitar tempat ini. Ayo, Bu. Baiklah. Tapi kau harus berhati-hati. Di tepi jalan banyak sekali rumput semak berduri. Awas kakimu terluka. Meisin dan Ayuwandira turun dari kereta. Kemudian mereka melangkah dan memeriksa di sekitar tempat itu. Ayuan tidak kelihatan sedih dan kecewa. Mesin berusaha menghibur hati putrinya. tapi tadi dia menunggu di sini, Bu. Percayalah, tadi dia menunggu di sini. Oh, uh, uh, dia duduk di bawah pohon ini uh, dan dia berkata kepadaku, hmm, "Kau sajalah yang masuk, Ayu." Nenek menunggu di sini saja. Tapi apa sekarang dia tidak ada? Sudahlah, Ayu. Mungkin Nenek Raga Runting memang tidak ingin tinggal di desa Pasuruhan satu. Tapi Bu, dia orangnya baik sekali. Nenek Raga Runting. Nenek Raga Runting. Dia tidak mungkin pergi. Dia berjanji menunggu Ayu di sini. Kau pergi, Nek. Sudahlah, Ayu. Jangan berteriak-teriak malam hari begini. Kurang baik didengar orang. Aku tidak peduli, Bu. Aku harus dapat menemukan Nenek Raga Runting. Ah, lihat, Ayu. Lihatlah. Rupanya Nenek Raga Runting meninggalkan sesuatu untuk kita. Lihatlah. Oh, apa itu, Bu? Sepertinya Nenek Raga Runting mengeliskan sesuatu di atas daun lontar ini. Iya. Kau harus merelakannya, Ayu. Mungkin Nenek Raga Runting lebih suka hidup sendirian saja. Oh, tidak, Bu. Dia orangnya baik sekali. Dia selama ini telah mengasuhku dengan baik. Ayu tidak ingin berpisah dengannya. Ayu ingin dia tinggal di Pasuruan satu bersama kita. Nenek Raga Runting! Nenek Raga Runting! Jangan pergi, Nenek! Jangan pergi! Jangan tinggalkan Ayu! Ayu Wantira memanggil-manggil nenek Raga Runting dengan sekuat-kuatnya. Mesin kelihatan sangat sedih melihat perilaku putrinya. Dia berusaha menghibur hati Aiwandira. Dia berusaha membujuk untuk menenangkan hatinya. Akhirnya Aiwandira menyerah. Sekalipun dia memanggil seribu kali, Nini Raga Runting tetap tidak memberikan jawaban. Mesin menuntun putrinya naik ke atas kereta, dan kemudian mereka pun kembali ke desa Pasuruhan satu. Ayu Wandira menangis terseduh-seduh di pangkuan ibu kandungnya. harus merelakannya. Ya, memang Nenek Raga Runting orangnya baik. Selama ini dia telah mengasuhmu dengan baik. Membimbingmu dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Tapi apa boleh buat, Dok? Mungkin Nenek Raga Runting lebih bahagia hidup sendirian. Nenek Raga Runting. Mengapa Nenek Aku sendiri juga tidak tahu mengapa Nenek Raga Rumbung tidak mau tinggal bersama kita. Tapi beliau pasti mempunyai alasan. Nando, lebih baik kita baca isi suratnya. Mungkin beliau menuliskan pesan-pesan yang sangat berharga untuk kita. Nah, dengarkan, Dok. Aku akan membacanya. Syukurlah Ayu Akhirnya kau dapat bertemu dengan ibu kandungmu Nenek ikut bahagia Tak ada kebahagiaan yang dapat melebihi kebahagiaan nenek Raga Runting Pada saat nenek berhasil mempertemukanmu dengan ibu kandungmu Selama ini nenek telah mengasuhmu. Pasti nenek banyak kekurangannya. Nenek suka cerewet kepadamu. Nenek suka bawel dan berlaku kasar. Nenek juga suka mencubitmu dan mencewer kupingmu. Semua itu nenek lakukan demi masa depanmu nanti, Induk. Nenek minta maaf kalau selama nenek mengasuhmu telah seringkali membuat hatimu sakit. Sekarang nenek benar-benar merasa puas dan bahagia, Ayu. Ayu tidak perlu sedih. Ayu tidak perlu berkecil hati karena harus berpisah dengan nenek Raga Runting. Sekarang kau telah menjadi milik ibumu sendiri Dan kau tidak perlu memikirkan nenek raga runting Kau sendiri tahu bukan Bagaimana cara hidup nenek raga runting Biarkanlah nenek berjalan dari hari ke hari Berjalan mengarungi dunia pengembaraan yang maha luas ini Memang seperti inilah keadaan Nenek Rangga Runting. Suatu saat nanti, kalau Sang Hyang Widi mengizinkan, kau pasti akan dapat bertemu kembali dengan Nenek Rangga Runting. Nah, selamat tinggal Ayu. Berbahagialah hidupmu. Berbahagialah kalian. Salam dari nenek Raga Runting untuk ibumu, Mesir. Kalau kau sayang pada nenek Raga Runting, kau pasti tidak akan menangis, iya kan? Nenek Raga Runting sudah berpesan kepadamu. Katanya, kau jangan berkecil hati, kau jangan bersusah hati. Bagaimana Ayu tidak bersedih hati, Bu? Ayu sudah lama sekali hidup bersama dia. Dia sudah seperti ibu Ayu sendiri. Iya, aku tahu. Kau merasa sangat kehilangan. Tapi sesungguhnya kau tidak kehilangan apa-apa, Ayu. Nenek Raga Runtung tidak akan pernah melupakanmu. Dan kau juga tidak akan pernah melupakannya, iya kan? Dia Dia orang yang paling berjasa dalam hidup Ayu, Bu Ayu Ayu tidak bisa membendung air mata ini. Setiap kali teringat kebaikan-kebaikan nenek Raga Rumpi. Dulu, ketika Ayu masih kecil, ketika Ayu sedang sakit demam, Nenek Raga Runting dengan sabar merawat Ayu. Dia menggendong Ayu siang dan malam. Dia menyuapi Ayu dengan bubur manis. Dia dia memang manis sekali. Dia sudah tua, tapi dia sangat manis sama Ayu. Bagaimana Ayu bisa melupakannya, Bu? Pengorbanan Nenek Raga Runting sangat besar pada Ayu. Dia dia bahkan berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela keselamatan Ayu. Tapi sayang sekali dia memang orang aneh. Ayu tahu dia pasti tidak akan mau tinggal bersama Ayu di desa Pasuruan satu. Dia memang tidak seperti orang-orang yang lain. Dia dia selalu suka menyendiri. Karena itu kau harus sabar. Kau harus merelakannya, Nduk. Kau harus menghargai keinginan Nenek Raga Runting. Kalau dia tidak mau tinggal bersama kita, lalu apa kita harus memaksanya? Sudahlah, Ayu. Nenek Raga Runting tahu bagaimana membuat hidupnya bahagia. Tapi, Bu, tapi Ayu, Ayu belum merasa puas kalau Ayu belum bisa membalas budi baiknya. Bukan hanya kau, Ayu. Tapi ibu juga berutang budi yang sangat besar kepada beliau. Ibu juga mempunyai tekad membalas budi baik beliau. Kita sama-sama berhutang budi pada nenek Raga Runting. Ayo anakku, percayalah, suatu saat nanti kita akan dapat membalas budi baik beliau. Sekarang ini mungkin belum saatnya. Kau mengerti apa yang ibu maksudkan? 也也不也不。 Demikianlah, mulai malam itu Dira tinggal bersama ibu kandungnya di desa Pasuruhan Satu. Sore hari berikutnya, Mesin ingin mengajak Dira berjalan-jalan. Kebetulan sekali seorang warga desa menyampaikan pesan dari kepala desa Pasuruhan Satu. Dira berdandan dengan rapi. Mesin membantu menyanggul rambut putrinya. Rambutmu hitam, dok. Lemas dan hitam lebat dan panjang. Indah sekali rambut putriku ini. Hmm, rambut ibu juga indah. Oh ya, Bu. Apakah jauh rumah kepala desa dari sini? Ah, tidak terlalu jauh. Kita bisa berjalan kaki. Atau barangkali kau ingin naik kereta? Hmm, kalau tidak terlalu jauh, lebih baik jalan kaki saja, Bu. Ayu ingin melihat suasana di sekitar desa ini. ah, oh, oh ya, Bu. Siapa laki-laki yang di belakang itu, Bu? Yang di belakang mana? Uh, itu, Bu. Yang tidur di pondok belakang itu. Laki-laki yang matanya buta itu. Siapa, Bu? Oh, dia warga desa Pasuruan satu ini. Dia sudah lama tinggal bersama kami. <laughs> Dia banyak membantu pekerjaan kami. Kadangkala dia membela kayu bakar, kadangkala dia menimba air. Hmm, Sepertinya ah, Sepertinya Ayu pernah bertemu dengan laki-laki itu, Bu. Uh, di mana kau bertemu dengannya? Dia tidak pernah bisa pergi kemana-mana. Setiap hari pekerjaannya membantu kami. Dia tidak bisa pergi kemana-mana dan tidak biasa. Uh, tapi Bu, uh, Ayu masih sedikit ingat wajahnya. Uh, iya. Wajah itu seperti pernah Ayu lihat, tapi sudah agak lama. Waktu itu Ayu masih bocah, tapi uh, di mana ya? Uh, di mana Ayu pernah bertemu dengan laki-laki itu? Sudah, Lando. Mungkin kau melihat laki-laki yang lain. Sebab menurut pengetahuanku, dia tidak pernah pergi kemana-mana. Sudahlah Ayu, kalau kau sudah siap, kita berangkat sekarang. Kita berjalan-jalan sambil berbincang-bincang. Aduh, aduh, Sejak malam itu, Ayuwan Tira tinggal bersama ibu kandungnya di desa Pasuruhan Satu. Di suatu hari yang indah, di suatu sore yang cerah, Meisin ingin mengajak Ayuwan Dira berjalan-jalan Kebetulan sekali ada seorang warga desa menyampaikan pesan dari kepala desa. Meisin ingin mengajak anaknya sekaligus memperkenalkannya pada sesepuh desa Pasuruhan satu. Apakah rumah kepala desa jauh dari sini, Bu? Tidak terlalu jauh, Dok. Kita bisa berjalan kaki. Atau mungkin kau ingin naik kereta? Ah, lebih baik jalan kaki saja, Bu. Ayo ingin melihat dan menikmati suasana di sekitar desa ini. Ah, oh ya, Bu. Siapa laki-laki yang tidur di pondok belakang itu? Hmm, yang mana Ayu? Uh, itu Bu, laki-laki yang tidur di pondok belakang, yang kedua belah matanya buta. Hmm, siapa dia Bu? Oh, dia warga desa Pasuran satu juga. Dia tinggal di sini untuk membantu-bantu kami. Dia biasa mengerjakan pekerjaan apa saja. Kadangkala dia membelah kayu bakar, kadangkala dia menimba air ataupun menyapu halaman. Ada apa, Ayu? Uh, tidak ada apa-apa, Bu. Hanya sepertinya... Uh, sepertinya Ayu pernah bertemu dengan laki-laki itu. Tapi... Uh, di mana ya? Uh, memang sudah lama sekali. Ayu sudah hampir melupakannya. Tapi... Uh, wajah itu sepertinya Ayu pernah melihatnya. Sudah, Lando. Mungkin kau melihat orang yang lain. Itu sudah biasa. Kadangkala dua atau tiga orang mempunyai wajah ataupun perawakan yang hampir serupa. Sudahlah Ayu, kalau kau sudah selesai, mari kita berangkat. Ah, iya Bu. Eh, eh, tapi ini Bu, tolong rambut Ayu ini. Rasanya sanggulnya mau terlepas. Hmm, mari, mari Ibu bantu Ayu. Hmm. Rambutmu indah sekali, hitam legam, lebat dan panjang. <laughs> indah sekali rambut anakku ini. melangkah meninggalkan halaman pondok. Aiwandira berjalan di sebelahnya. Kadangkala mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Di sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang berbagai macam hal, khususnya tentang desa Pasuruhan Satu. Ayu Wandira baru tahu bahwa ibunya sangat dipuja-puja di daerah itu. Suatu saat mereka berpapasan dengan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Oh, Nyai. Nyai Paricara, silakan singgah ke pondok kami, Nyai. Baru saja suami saya menurunkan buah kelapa. Kalau Nyai ingin minum kelapa muda, silakan, Nyai. Ah, terima kasih, Bu. Terima kasih. Tapi saya harus segera menemui Bapak Kepala Desa. Lain kali saja, Bu. Wanita setengah tua yang berpakaian sebagaimana layaknya orang desa itu kelihatan sangat kecewa. Saat berikutnya Maisin dan Ayu Wandira berpapasan dengan seorang petani yang baru saja pulang dari sawahnya. Oh, Nyai Paricara rupanya. Aduh, siapa ini Nyai? Kok rupanya mirip benar? Ah, ini anak kandung saya, Pak. Namanya Ayu Wandira. Aduh, aduh. Pantas mirip sekali. Oh, oh iya Nyai. Kebetulan sekali saya baru saja panen jagung. Saya ingin membungkusnya beberapa puluh biji untuk Nyai. Ayo Nyai, silahkan singgah sebentar ke pondok saya. Terima kasih Pak. Saya harus segera menemui Bapak Kepala Desa. Dan kali saja ya. Petani itu juga nampak kecewa. Tapi dia pun tidak bisa memaksa Maisin untuk singgah di pondoknya. Mesin dan Ayuandira meneruskan langkah-langkahnya menuju rumah kepala desa. Sekarang mereka tiba di tepi sawah yang sangat luas. Mesin mengajak Ayuandira berhenti sebentar. Rupanya ibu menjadi orang terkenal di daerah ini ya. Hampir setiap orang yang berpapasan di jalan selalu menyapa ibu dengan ramah sekali. Ah, mereka itu orang-orang yang sangat sederhana, Ayu. Mereka tidak membutuhkan banyak hal dalam hidup ini. Mereka hanya membutuhkan lahan untuk bercocok tanam, untuk menghidupi keluarganya. Kadangkala ibu merasa iba melihat orang-orang desa itu. Kehidupan mereka kadangkala sangat mengenaskan. Hmm, bagaimana dengan Bapak Kepala Desanya, Bu? Apakah beliau tidak pernah memikirkan soal itu? Bapak Kepala Desa sudah tidak kurang-kurangnya berusaha untuk memajukan daerah ini. Tapi, ya, begitulah. Hasilnya belum memuaskan. Tapi Ibu yakin, suatu saat nanti daerah ini akan berkembang dengan pesat. Selama ini warga desa Pasuruan satu hanyalah mengandalkan hidup dari mencari ikan di laut. Baru akhir-akhir ini, mereka mulai berpaling ke arah pertanian. Mereka mulai menanam pisang, jagung, ataupun pohon-pohon yang lain yang bermanfaat untuk kehidupan. Eh, bagaimana Ayu? Kau sudah lelah? Uh, um, Ayu ingin bertanya sedikit, Bu. Katanya Uh, ibu tidak pernah memungut bayaran dari orang-orang desa itu jika suatu saat ibu mengobati sanak famili mereka yang sedang sakit. Siapa yang mengatakan itu padamu, Ayu? Hmm, Bapak Wali Kadep. Ya, bagaimana ibu sampai hati memungut bayaran, Ayu? Kehidupan mereka sudah susah. Setiap hari mereka berjuang, bergelut dengan nasib yang belum membaik. Ibu tidak ingin menambah beban mereka. Ibu justru ingin meringankan beban mereka. Tapi ibu tidak cukup mempunyai uang. Ibu tidak mempunyai cukup ilmu ataupun pengetahuan. Ibu hanya sedikit mempunyai keahlian mengobati penyakit. Itu pun tidak selalu berhasil. Ah, Ayu sangat kagum padamu, Bu. Ibu ternyata seorang wanita yang berhati sangat mulia. Ayu ingin mewarisi kepribadian ibu. Ayu, Sebenarnya ibu ini orang biasa-biasa saja. Bahkan sebenarnya ibu mempunyai banyak kekurangan. Tapi ibu nampak lain. Ayu tidak bisa menyamakan ibu dengan wanita biasa. Ibu mempunyai sesuatu yang hebat. Sesuatu yang memancar dari tingkah laku ibu. Dari sikap dan perwatakan ibu. Ah, Ayu bangga sekali, Bu Ayu bangga mempunyai ibu yang bernama Mesin. Kau sudah lupa apa yang ibu katakan kepadamu. Oh, jangan menyebut-nyebut Mesin. Kau tahu nama ibumu di desa Pasuruan satu ini? Oh, uh, iya, Bu. Ayu lupa. Uh, tapi rasa-rasanya ibu lebih pantas mempunyai nama Mesin dibandingkan dengan Nyai Paricara. Tapi ibu sendiri lebih menyukai Nyai Paricara kedengarannya lebih sederhana. Mesin, bagiku sendiri nama itu semakin lama, semakin terdengar asing. Dan lagi, ibu sudah lama sekali berusaha untuk menguburkan nama itu. Ayo, ada satu hal yang perlu kau ketahui. Di desa Pasuruhan satu ini, hanya ada tiga orang yang tahu tentang diriku. Hanya ada tiga orang yang tahu sejarah asal-usulku. Dan hanya ada tiga orang yang tahu bahwa dulu namaku adalah Mesin. Mereka adalah Kepala Desa Pasuruan Satu, Bapak Wali Kadep, dan Raki Pamintihan. Aku memang sengaja merahasiakan soal ini. Sekarang tambah satu orang. Ialah kau sendiri. Sedangkan di Majapahit, hanya ada satu orang yang tahu siapa diriku yang sesungguhnya. Dia adalah Ratanca. Tapi Bu, Kakang Panji Ketawang juga tahu tentang diri Ibu. Bahkan Ayu tahu bahwa Ibu menjadi tabib juga dari Kakang Panji. Siapa? Panji Ketawang. Hmm, jadi Panji Ketawang sekarang tinggal di Majapahit? Iya Bu, dia tinggal bersama Paman Arya Kamandanu. Mesin tersentak Begitu mendengar Ayu Wandira menyebut Arya Kamandanu, hatinya tiba-tiba berdebar-debar. Tapi dia berusaha untuk mengipaskan kegelisahannya. Oh, ada apa, Bu? Ibu kelihatan gelisah. Ah, ah, tidak apa-apa, Ayu. Ayolah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Ah, ayo, coba kau lihat. Itu ada rumpun pohon-pohon bambu. Ya, itulah yang kumaksudkan. Nah, di balik rumpun pohon bambu itulah rumah kepala desa. Ayo, ayo, kita berjalan lagi. Aduh, aduh, sakit pinggang. Ah, syukurlah, Nyai. Saya ikut merasa bahagia. Sekarang Nyai sudah berkumpul dengan putri Nyai. Saya perhatikan Nyai lebih cerah sekarang. Ya, tentu saja. Siapa yang tidak merasa bahagia bila dapat bertemu kembali dengan putri tunggal yang selama ini dirindukannya? <laughs> Hmm, bagaimana dengan anak saya Nyai Paricara? Apakah sakitnya tidak parah? Ah, tidak terlalu parah, Bu. Sebentar lagi dia juga akan sembuh kembali. Oh, syukurlah. Ayo, Nyai. Ayo. Ayo, silahkan diminum airnya. Dan itu ada sedikit makanan. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, Wandira, tidak boleh malu-malu ya. Anggap saja ini rumah sendiri. Nyai Paricara ini Ibumu ini sudah seperti keluarga kami sendiri. Kami sudah lama sekali bersahabat dengan beliau. Dan beliau juga sudah berbuat banyak untuk desa kami. Kalau ada orang yang sakit, ada orang yang patah tangannya, atau ada orang yang keselio kakinya, mereka selalu minta tolong pada ibumu. Jadi kau tidak perlu sungkan-sungkan di sini. Ayo, Anggap saja kami ini keluar kamu sendiri. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Desa yang cukup hangat. Hmm, jadi Ayu selama ini terus-menerus mengembara ya? iya Bu, Ayu mengembara ke sana kemari. Habis Ayu mau berbuat apa? Ayu tidak tahu siapa orang tua Ayu. Ini memang kesalahan saya, Bu. Saya tidak seharusnya meninggalkannya di lereng Gunung Arjuna. Ah, kau sebenarnya juga tidak salah, Nyai. Semua ini terjadi karena keadaan yang memojokkan kita. Iya, manusia akhirnya tidak bisa memilih apa-apa. Akhirnya kita hanya terpaksa menjalankan saja apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Apa yang kita raih kadangkala terlepas. Sedangkan yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan berdiri menantang di depan mata. Ya, memang begitulah kenyataan hidup. Saya yakin Nyai Paricara sebenarnya sudah memahaminya. Iya, Bapak Kepala Desa. Tapi kadangkala saya menjadi lupa. Kadangkala perasaan saya hanyut oleh kenangan masa lalu saya yang pahit. Itu sudah biasa, Nyai. Namanya kita masih menjadi manusia. Manusia itu mempunyai perasaan, mempunyai hati, mempunyai kenangan, mempunyai rasa iba, dan bisa menaruh dendam serta benci. Itu sudah jamaknya, Nyai. Yang penting, kita selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan panggilan hati nurani kita. Kita tidak pernah ingin melalaikan kewajiban, tapi kita juga tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Benar, Ibu Kepala Desa. Ya, saya kira cukup. Bapak Kepala Desa dan Ibu tidak usah khawatir. Putri Bapak akan segera sembuh. Saya sudah memberikan ramuan daun-daunan. Dan ibu bisa mengulanginya sendiri, bukan? Iya, saya sudah menghafalnya, Nyai. Kalau tidak salah, daun lengkidu, daun sirih waras, dan daun melayang sari ditumbuk menjadi satu. Benar, Ibu Kepala Desa. Ditumbuk menjadi satu, lalu diberi gula aren sedikit. Juga bumbukan sedikit garam serta lada. <laughs> ya, sekarang kami mohon diri Bapak Kepala Desa. Masih ada beberapa pekerjaan lagi yang harus saya selesaikan di rumah. Iya, iya. Silakan, Nyai. Silakan dan terima kasih atas pertolongan Nyai Paricara. Dan kau, Ayu, sekali waktu kau tentu akan bermain-main kemari, bukan? jangan di rumah terus. Kau boleh berjalan-jalan dan bertandang ke rumah kami. Iya Bapak Kepala Desa Rasa-rasanya Ayu Kerasan tinggal di Pasuruan satu. Bapak Kepala Desanya bijaksana Dan warga desanya ramah serta baik hati <laughs> Ayo, ayo Sama persis dengan ibunya Pandai sekali bicara Dan nampaknya ah, putrimu ini sangat jujur, Nyai Kau harus bangga mempunyai anak seperti dia Ayah, saya ingin bertemu dan berbicara denganmu sebentar, Nyai. Ah, ada apa, Tuan Dwi Pangga? Apa yang ingin Tuan bicarakan? Apakah saya mengganggu Nyai? Tuan tidak usah basa-basi. Tuan sudah sampai di depan pintu ruangan bilik saya. Sekarang Tuan ingin bicara soal apa? Saya tidak bisa terlalu lama melayani Tuan. Baiklah, begini Nyai. Saya hanya bisa mendengar saja. Karena saya sudah tidak mempunyai mata lagi. Saya hanya bisa mendengar dengan telinga ini. Saya dengar Nyai mempunyai seorang tamu. Tuhan tahu sendiri. Saya seorang tabib. Saya sudah biasa menerima seorang tamu. Bukan soal itu, Nyai. Sekalipun saya ini orang buta, saya masih bisa mendengar dengan baik saya hanya ingin tahu siapa gadis yang sekarang ini menginap di pondok Nyai. Untuk apa Tuhan ingin tahu urusan ini? Dia gadis dari desa Pasuruhan II. Dia datang kemari untuk berobat. Nyai tidak bisa membohongi saya. Saya mendengar Bapak Wali Kadek dan Bapak Rakeh Pamintihan berbisik-bisik. Mereka mengatakan bahwa gadis itu adalah anakmu, Nyai. Maaf, Tuan Dwi Panggah. Saya tidak bersedia membicarakan soal ini. Maaf. Tunggu, Nyai. Tunggu dulu. Ya. Saya ini sekarang telah menjadi sampah. Saya telah menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Mungkin kehadiran saya di tempat ini hanya mengganggu Nyai saja. Saya hanya bisa membelah kayu bakar saya hanya bisa menyapu halaman. Dan itu pun barangkali tidak bersih. Saya saya benar-benar sudah hancur berantakan. Tapi Nyai, sekalipun saya sudah ambruk, bukankah saya ini masih seorang manusia? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuan Dupangga bukanlah manusia. Kalau saya ini masih dianggap manusia, Tentulah Nyai tidak akan berdusta kepada saya. Saya hanya ingin tahu apa benar gadis itu adalah anakmu. Dan kalau benar, siapakah dia itu? Maksudku siapakah namanya? Tuan Dipangga, lupakan soal itu. Saya kira Tuan tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya. Saya ini masih manusia, Nyai. Tentu saja saya berhak mengetahuinya. Apakah gadis itu bernama Ayuandira? Thank you.